Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Al-Hadis Hadis yang ke-59. Wa an anhu termasuk Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyah. Sariyah ini adalah qita'atun minal jaish. Potongan dari dari pasukan. Pasukan yang besar kemudian dipotong. Pasukan ini namanya sariyah yang kecil ini. Dikatakan sariyah karena dia berangkatnya di waktu malam atau berangkatnya secara sirriyah yaitu rahasia. Fa'amarahum an yamsahu alal asaib maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap asoib secara bahasa ya balutan-balutan, yakni al-amain, yaitu surban-surban, watasafin dan juga apa penghangat-penghangat kaki itu berupa kuf atau berupa apalagi misalkan yang lain-lain yang sampai menutup mata kaki, menutup buku lali, tokin dan sebagainya yakni al-khifaf yaitu khuf-khuf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Dan memang hadis ini sahih. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, masalah disyariatkannya mengusap al-jawarib. Jamak dari jawab jawab itu adalah apa? Adalah tokin. Yang menutup kaki, itu penghangat yang menutup kaki, kaos kaki. Dan ini adalah pendapat ulama yang banyak sekali dan itu pendapat yang benar. Walaupun yang lain menyelisih, tetapi ini yang benar. Karena apa? Rasulullah kalimatnya umum, yaitu apa? Yaitu tasahin. Tidak harus berupa kuf. Kuf seringnya berupa apa? Berupa e, terbuat dari kulit. Tapi Rasulullah ketika mendatangkan lafaz umum tasahin, maka seluruh benda yang fungsinya sama, yaitu untuk menghangatkan kaki, selama dia itu menutup buku lali, menutup mata kaki, maka dia hukumnya sama dengan khuf. Ini adalah pendapat siapa? Pendapat apa? Pendapat Al-Hasan, Sa'id bin Musayyab, pendapat As-Sauri, Ibnu Mubarak, juga Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dan juga yang mengatakan bolehnya ini bahkan datang dari dari sembilan sahabat, datang dari Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud Al-Badri, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Al-Bara Ibnu Aziz, Hilal, Abu Umamah dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in dengan berdasarkan hadis ini dan itu benar. Adapun yang lain yang mengatakan tidak boleh, yang boleh hanya khuf, maka ini pendapat yang lemah. Kemudian bagaimana kalau stoken tersebut adalah amat halus, amat tipis atau Wajibkah setokin itu terbuat dari kain yang tebal? Yang benar adalah apa? Tidak harus. Selama dia itu menutup buku lari, menutup mata kaki, maka dia boleh untuk diusap sebagai keringanan dari Allah dan Rasulnya. Tidak masalah apakah dia itu tipis atau tebal, itu tidak masalah. Kemudian bagaimana kalau masalah memakai slipper, memakai sendal? atau memakai apalagi kasut tetapi yang tidak menutup mata kaki boleh tidak jawabannya adalah tidak boleh karena apa karena hadis-hadis yang datang menunjukkan itu adalah keringanan untuk ya orang itu memakai sampai menutup buku lalinya menutup mata kaki Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang apa? Dibangun untuk kemaslahatan para hamba, bukan seperti ajaran yang di zaman Bani Israel, yang mana ajarannya itu terbangun di atas apa? Al asal wal adlar, betul-betul belenggu-belenggu yang besar, beban-beban yang amat berat sebagai hukuman terhadap mereka. Adapun kalau untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka syariat itu betul-betul membawa keringanan dan untuk kemaslahatan mereka sendiri. Seperti ini. Karena Rasulullah tahu kondisi mereka dengan kondisi yang memerlukan untuk adanya keringanan. Karena apa? Karena banyak luka, karena juga banyak apa? Banyak abu dan juga cuaca yang ekstrim dan sebagainya. Maka mereka tidak diwajibkan untuk melepaskan khuf mereka, juga tidak diwajibkan untuk melepaskan imaman mereka dan seterusnya. Boleh mereka mengusap. Tentunya ada perbedaan antara mengusap imaman dengan mengusap khuf. Apa perbedaannya? Dari sisi apa yang syaratnya itu? Antara mengusap sorban dengan mengusap khuf, perbedaannya apa? Tidak dulu suci dulu. Gitu. Iya. Untuk masalah khuf harus apa kakinya itu bersuci lebih dulu, disucikan lebih dulu. Adapun untuk masalah imamah tidak. Karena memang pada yang mengusap kepala ini dibangun di atas keringanan. Dia hanya sekedar apa mengusap. Untuk kaki asalnya adalah memang apa? disuci Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya al hadis uh, eh, asfad uh, eh, al hadis uh, eh, situn ya apa? Bukan bukan hadisun tapi situn. Hadis yang ke-60. Wa an ibni Umar wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan yaitu itu itu dari kalam Umar sendiri wa an Anas marfu'an dan datang dari Anas tetapi marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis Idza tawadda'a ahaduhum apabila salah seorang dari kalian itu berwudu wala bisa khufai dan dia itu mengusap e, memakai khufnya fal yamsah alaihima maka hendaknya dia mengusap khufnya tadi tidak perlu dilepas wal yusalli fihima dan hendaknya dia sholat dalam keadaan kakinya itu ada di dalam khuf tidak perlu dia melepasnya wala huma dan tidak perlu dia melepaskan dua khuf tadi insya'a kalau dia menginginkan bukan berarti wajib untuk tidak dilepas tapi ini keringanan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya illa minal janabah kecuali dari janabah ini termasuk penguat dari hadis mana? Hadis hadis pada pertemuan yang lalu hadis Sofwan bin Asal, hadis Hasan. Diperkuat dengan ini dari kalam Umar yang dia itu mauquf. Kalam Umar kuat sekali. Karena apa hadis mauquf ini bisa memperkuat hadis marfu. Lalu hadis yang marfu itu barangkali ada kekurangan, misalkan ada kelemahan. Dan juga datang dari anak dalam keadaan marfu. Yang benar apa? Yang benar adalah dua-duanya benar. Jadi ini memang betul-betul ucapan dari Umar dan betul-betul ini juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sering Umar itu ucapannya mencocoki syariat. Istilahkan apa? Muhaddatsun mulham mendapatkan apa mendapatkan ilham Baik. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa sahahah. Dan kesimpulannya memang memang sahih, tetapi dengan apa? Dengan beberapa jalur. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah seperti faedah yang sebelumnya masalah apa itu disyariatkan untuk mengusap kuf tanpa kita apa perlu melepaskan kuf ketika kita berwudu dengan syarat yang telah lewat itu hadis di dalam apa itu hadis Mughirah bin Syu'bah harus kakinya memang suci lebih dulu. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah yaitu apa? Masalah memakai sendal, memakai alas kaki untuk sholat ini memang disyariatkan. Bahkan para ulama mengatakan seandainya tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban menjadi mustahab, misalnya apa hukumnya itu wajib. Karena dalil amat banyak tentang masalah sholat dengan memakai apa alas kaki. Di antaranya adalah hadis ini. Hadis siapa itu? Hadis Anas bin Malik marfu'an. Dan juga di antaranya adalah hadis siapa lagi? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan beberapa hadis yang lain. Ketika Anas bin Malik tanya, "Hal sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam muntailan?" Nah, sholat muntailan. Dan riwayat yang lain banyak tentang masalah disyariatkannya sholat dengan memakai apa? Alas kaki. Untuk apa? untuk mukhalafatu al-Yahud, menyelisihi orang Yahudi. Tetapi ada dalil yang memalingkan yang wajib menjadi apa? Mustahab. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, sholat Nabi SAW apa? Hafian wa muntailan. Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan juga pernah beliau sholat dalam keadaan memakai alas kaki. Menunjukkan apa? Tidak sampai wajib, tetapi mustahab. Mendapatkan pahala menghidupkan sunnah, mendapatkan pahala, mukhalafatul kufar, dan yang lain-lain. Baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya masalah mengusap kuf e, masalah memakai kuf ini memang tidak wajib. Makanya para Rasulullah mengatakan wala yahlahuma insya'a. Kalau dia mengendaki silahkan untuk dia tidak melepasnya, tidak perlu dia dilepas. Menunjukkan dia itu tidak wajib. Tapi apa? Illa minal janabah. Kecuali kalau disebabkan oleh janabah. Minyak adalah minsababiyah. Kalau terjadi janabah, maka wajib apa? Wajib kita mandi. Berarti apa? Wajib istiak. Air itu meliputi seluruh permukaan badan. Berarti apa? Wajib untuk kufnya itu dilepas. Sepatunya, eh, bukan sepatunya. ya, tadi dilepas. Seluruh inti pembahasan ini sudah dilewati di dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka kita langsung aja masuk kepada hadis yang berikutnya. Al hadisul hadi wasitun. Hadis yang ke-61 wa an Abi Bakr Rufai bin Nimran radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keringanan kepada musafir yaitu apa? Tiga hari walayaliyahun dan tiga malam. Walil mukim yauman walailah Untuk yang mukim adalah sehari semalam. Ini seperti hadis apa itu? Hadis Ali bin Abi Thalib. Idza tatahhara falabisa khuffaih. Ya, Ada juga hadis apa lagi? Hadis Sofan bin Asal juga. Apabila dia bersuci dan dia kemudian memakai khuf. Bersuci secara sempurna, kemudian apa? setelah itu dia memakai kuf. Setelah itu boleh dia apa? An yang alaihi alaihima. Untuk dia ketika wudhu nanti mengusap kufnya. Akhirnya hujan itu ini wasohahu ibnu Muzaimah. Dan dia memang sohih tetapi apa? Dengan syawahidnya. Adapun kalau semata-mata sanatnya itu tidak sohih. Karena ada muhajir bin mukhalid. Eh, muhajir bin makhlad. Dia ada kelemahan. Tetapi jika dengan sekian banyak penduduk maka dia sohih lebih dan maknanya sama dengan yang telah kita lewati. Al hadis tsani wasitun wa Abu Ubay ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah arsahu ala al-khuffain wahai Rasulullah bolehkah saya mengusap uh, khuf qala na'am qala yauman qala na'am qala yaumain qala na'am sehari boleh dua hari boleh qala salasah qala na'am Wa masyikta dan sekehendakmu. Jadi boleh sampai tiga hari, empat hari dan seterusnya seandainya hadisnya sahih. Dan ini hadis yang dipakai oleh apa sebagian ulama yang mengatakan tidak ada batasnya masalah mengusapku. Tetapi hadisnya boleh. Makanya walaupun diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Dawud sendiri mengatakan apa? Laisa bil qawi. Hadis ini tidak kuat. Hmm. Kenapa? Ada ada rawi yang namanya Abdurrahman ibn Razin dan Muhammad ibn Yazid, dua-duanya majhul hal. Dan masih ada kelemahan yang lain. Maka memang hadis ini lemah dan menyelidiki hadis-hadis yang yang sahih. Sekarang kita akan mulai masuk kepada pembatal-pembatal wudhu. Bab nawakidul wudhu. Nawakid jamak dari nafas, Bidru al mubrom Artinya adalah apa? Ifsad yaitu e, musik, perusak-perusak wudhu. Al-Hadis Al-Salis Situn, hadis yang ke tiga, eh, yang ke 63. Wa an Anas bin Malik allahu anhu tal karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdis." Dulu para sahabat Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah menunjukkan apa? Ini masalah masih turun wahyu. Maka masih dibolehkan walaupun ini amalan sahabat menunjukkan apa? Kalau dibiarkan berarti ini adalah bagian dari syariat yang tabiruna isya mereka menanti sholat isya, yaitu isya akhirah karena terkadang Rasulullah itu sholat apa sholat isya di tengah malam. Hatta takfi usuhum sampai kepala mereka itu mengangguk-angguk bergerak-gerak ke bawah bukan bergerak ke samping tentunya. Minan doa bagaimana dalam nihaya terangguk-angguk karena apa? Mengantuk. Summa yusalluna Kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahahu ad ini. dan memang hadis ini sanadnya sahih. Wa asluhu fi Muslim. Asalnya adalah di Muslim. Hadis Anas juga, tetapi bukan dengan lafaz ini. Agak mirip. Lafaznya adalah karena ashabu Rasulullah SAW ya namun. Bahkan apa? Kalimatnya terang-terangan ya namun. Summa yusallun, kemudian mereka sholat, wala yatawaddo'un, dan mereka tidak wudhu. Ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Tapi kenapa Ibnu Hajar sengaja tidak menyebutkan riwayat Muslim? Karena yang disebutkan di dalam riwayat Darul dan Abu Dawud ini yang lebih apa? Yang lebih jelas. Adapun Ya namun barangkali ini adalah secara dohirnya, dohirnya mereka sudah tidur itu. Padahal dirinci dalam riwayat yang lain dari Anas juga bukan sampai tidur, sekedar apa? Mengantuk apa apa bidayatun naum. Berdasarkan hadis ini, terjadi apa perselisihan yang besar di kalangan ulama tentang masalah tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudhu? Kalau seandainya semata-mata kita mengambil dari hadis Anas bin Malik yang diriwayat Muslim, misalnya kita mengatakan apa? Tidur tidak membatalkan wudhu karena para sahabat mereka tidur kemudian langsung sholat dan tidak berwudhu. Tapi kalau digabungkan riwayat-riwayatnya dan rata-rata riwayatnya sahih dari Anas, yaitu sebagian sahabat pada kes tersebut, mereka ada yang duduk Duduk tetapi apa? Dalam keadaan terkantuk-kantuk. Bahkan ada yang dalam keadaan berbaring. Sehingga apa? Sehingga memang para ulama mereka merasa bingung. Sebagian mereka betul-betul bingung. Ini bagaimana? Karena hadisnya seakan-akan bertabrakan. Sementara kita sudah mendapatkan hadis yang telah kita lewati. Hadis siapa itu? Sofan bin Asal. Bahwasanya apa? Bahwasanya tidur itu pembatal wudhu. Makanya para ulama dalam mazhab yang rojih, tidak perlu kita sebutkan rinciannya karena terlalu panjang. Yang rojih adalah apa itu tidur yang membatalkan wudhu? Tidur yang bagaimana? Ya tidur yang sampai mustadrik, annaum al-mustadrik, tidur yang sampai menenggelamkan akal, itu yang membatalkan wudhu. ataupun kalau sekedar ya tuh naum, sekedar mengantuk, itu tidak apa-apa. Sekarang bagaimana seseorang itu dikatakan dia sudah tidur ataukah dia masih di awal tidur sekedar mengantuk? Kata para ulama, kalau akalnya itu masih ada. Sekarang bagaimana kita tahu akalnya ini masih ada atau tidak? Kata para ulama, kalau dia itu masih bisa mendengar suara walaupun tidak ingat tadi dia bilang apa, yang penting masih mendengar suara. Maka apa? Seperti itu masih dianggap tidak membatalkan wudhu. Selama dia masih mendengar suara itu walaupun tidak bisa melakukan dobet, memastikan tadi bicara apa orang-orang di sampingku itu maka itu masih dimaafkan. Itu adalah kesimpulan dari khilaf yang banyak di dalam masalah ini. Sekarang ada sebagian ulama yang mengatakan ciri-cirinya kalau dia itu tidurnya sampai hilang akal yang menyebabkan batalnya wudhu adalah kalau dia itu mendengkur. Banyak yang berpendapat demikian. Kalau dia mendengkur berarti apa? Berarti dia itu sudah tidur yang terlelap. Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain karena sebenarnya jengkur itu jengkuran itu tidak menunjukkan hilangnya akal. Dia hanyalah apa kes di mana saluran pernapasan itu agak tersumbat yang sering dialami oleh orang-orang yang yang mulai tertidur. Buktinya apa? Bahwasanya semata-mata jengkuran itu tidak membatalkan wudhu, yaitu hadis yang di Sahih Bukhari yang eh, diriwayatkan eh, oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Jadi hadisnya apa itu? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW tidur sampai mendengur kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidaklah beliau itu sampai apa? Sampai hilang akal tidurnya itu. Demikian pula dalam hadis yang lain di Sahih Muslim Pernah Rasulullah SAW mengimami para sahabat sampai beliau itu sujud dalam keadaan sujud beliau mendengur. Kami mendengar apa itu? Kami al itu. kami mendengar lingkuran beliau Kemudian beliau bangkit dan melanjutkan sholatnya. Itu menunjukkan semata-mata kekurangan itu tidak sampai membatalkan wudhu. Itu dari sisi pertama. Dari sisi yang lain adalah apa? Hadis keumuman itu apa? Naumul Anbiya Wahyun. Tidurnya para nabi itu adalah wahyu. Eh, apa? Apa itu? naumul Anbiya lah la yang kudul wudhu. Tidurnya para nabi itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat Rasulullah tidur kemudian beliau bangkit dan tidak berwudu langsung sholat Rasulullah SAW menjawab ya Aisyah nahnu ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna wahai Aisyah sesungguhnya kami para nabi itu mata kami tidur tapi hati kami tidak tidur memang ini adalah kekhususan dari dari para nabi walaupun mereka tidur tetapi apa mereka itu akalnya tidak hilang apa hikmahnya dijelaskan oleh para ulama Hikmahnya adalah wahyu itu setiap saat bisa datang. Maka sengaja Allah Ta'ala menjadikan hati para nabi itu terus terjaga. Nah, manakala hati itu terus terjaga, maka para nabi tahu apakah dia itu sudah batal atau belum. Kapan hati itu terjaga kalau akalnya belum hilang? Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan, selama akal itu belum hilang, maka orang itu apa wudhunya itu masih sah. Berarti kalau tidur masih di awal-awal itu biasanya akal itu belum hilang maka wudhunya masih sah tapi kalau tidur sampai terlelap menunjukkan apa biasanya jelas akalnya itu hilang sehingga wudhunya pun batal kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan isyarat dari hadis ini dengan hadis-hadis yang terkait dengan itu bahwasanya poros dari permasalahan batalnya wudhu adalah apa? Yaitu zawalul akal hilangnya akal. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya al-junun wal igma min nawaqidil wudu. Termasuk pembatal wudu adalah al-junun yaitu apa? Yaitu gila. Seseorang kalau gila maka wudunya batal. Kenapa? Karena akalnya hilang, junun. Istilahnya orangnya apa itu? Majnun. Dikatakan majnun kenapa? Karena akalnya masuk. Dikatakan majnun, min, jin, e, bukan min apa itu? Jin dengan non jadah maknanya adalah sitar yaitu akalnya sedang tertutup. kita Dikatakan majnun karena akalnya sedang tertutup. Kemudian juga apa irma yaitu pingsan sama ini akalnya juga sedang sedang hilang. Demikian pula apa itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan ini adalah kesepakatan para ulama yaitu as-sukar bil khamar yaitu apa? Orangnya e, apa istilahnya mabuk, mabuk dengan khamar. Maka itu juga apa? membatalkan wudu. Au bin nabir atau mabuknya karena nafir. Ini sebenarnya dia khamar juga, tetapi karena orang-orang Hanabil, uh, eh, orang-orang Hanafi yang mereka membedakan antara khamar dengan nafir, maka disebutkan oleh Imam Nawawi, rahimahullah taala. Dia boleh minum nafir sebagaimana Rasulullah minum nafir. Yang penting belum sampai apa nafirnya itu berubah menjadi khamar. Nira. Kenapa? Nira. Iya, nira. Nira itu boleh. Nira itu boleh. Kenapa? Karena di hari pertama, hari kedua dia masih berupa apa? Berupa gula, masih masih berupa glukosa. Tapi kalau sudah tiga hari, empat hari biasanya apa? Sudah mulai dia ya sudah sudah mulai muncul apa? Gelembung-gelembung. Menunjukkan dia sudah mulai terbentuk apa? Terbentuk homer. Disebutkan di dalam biografi Ibnu eh siapa? Biografi Abu Hanifah karena Abu Hanifah memfatwakan apa boleh seseorang itu minum nafid walaupun sampai mabuk karena dia bukan khamar. Tapi tentunya ini pendapat yang keliru. Nah, pernah pada suatu hari Abu Hanifah rahimahullah sedang jalan-jalan. Ternyata dia melewati seseorang yang mabuk karena minum apa? Minum nabi di bawah pokok. Maka orang itu tiba-tiba panggil Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, anta belum jina. Wah Abu Hanifah, kamu itu anak pezina. <laughs> Abu Hanifah bilang, ya aku yang salah, aku berfatwa bolehnya nabi sehingga kamu gila kayak ini. <laughs> Kamu mabuk. Itu efek dari apa? Efek dari nabi kalau dia sudah mulai apa? Berbentuk jadi khamar. Kemudian disebutkan juga dalam kisah yang lain, tapi bukan taksimah Abu Hanifah, taksimah yang lain. Ada para ulama Hanabilah, sedang apa? Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hamdan, mereka sudah mengajar darul dan sebagainya di masjid. Kemudian ada seorang ahlul bidah di luar masjid, jalan iya melihat kepada ulama-ulama yang sedang menuntut ilmu tadi itu. Ternyata di samping dia, di samping orang ini ada seorang yang yang sedang mabuk. Kemudian si tadi ini, anak yang Hanafilah rajin belajar, dia bilang pada orang yang mabuk itu. Dia bilang mereka itu para anak Hanafilah, mereka itu bodoh sebenarnya. Dan sebagainya sebagainya disebutkan disilakan, kejelekan pengikut Imam Ahmad. Maka orang mabuk ini ternyata dia tidak betul-betul mabuk. Dia masih punya akal sedikit. Dia bilang, Sebenarnya Hanabila itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah para juhat. Setelah mereka belajar, mereka jadi apa? Mereka jadi orang yang jujur terhadap dunia. Kelompok yang kedua adalah yang mereka mutafakirah muta'allimah. Mereka rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Adapun kelompok yang ketiga adalah seperti aku ini. Yang tugasnya adalah untuk mukul ahlul bidah macam kamu, lalu dipukul. Lalu kakinya dipukul sama dia. Tapi <laughs> ini anak bidah juga katanya, walaupun aku masuk ya kamu durhaka juga. Baik. Cuma kesimpulannya adalah apa? Bahwasanya perkara-perkara yang menghilangkan akal, maka ini juga apa? Menghilangkan wudhu. Kata Imam Nawawi demikian pula apa? Demikian pula ben, yaitu semacam apa? Semacam e, bensin. Karena bensin sudah dikenal zaman dulu untuk apa? Untuk untuk menghilangkan akal. Ini juga apa? Ini juga membatalkan wudhu. Buat Jawa, demikian pula obat-obatan yang membuat hilang akal. Ini juga membatalkan wudhu. Kata beliau, sama saja dia itu sedikit ataupun banyak. Kalau dia itu sampai membuat akal itu tidak sehat, maka wudhunya ini batal menurut kesepakatan para ulama. Sama saja apakah orang itu dalam keadaan jujur, apakah dia itu posisinya selain jujur. Selama akalnya itu hilang, maka dia batal menurut kesepakatan para ulama. Demikian pula dinukilkan ijma oleh Imam Ibnu Munzir dalam Al-Awsat yaitu para ulama bersepakat tentang wajibnya bersuci bagi orang yang akalnya hilang dengan apa dengan sebab gila atau dengan sebab pingsan dan dan juga sebagainya. Dan kita akan masuk kepada permasalahan dalam hadis-hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu taala. hmm, fidyah bagi orang yang tak dapat ber, berpuasa di bulan Ramadan apa fidyah? Tidak dapat berpuasa karena sakit. Karena sakit ini memang khilaf. Mayoritas ulama mengatakan memang wajib dia membayar fidyah dan itu lebih aman. Dan itu juga fatwa dari Syekh bin Bas setelah menyebutkan apa perselisihan di kalangan para ulama salaf. Adapun yang dirosikan oleh Syekhuna Yahya, Syekhuna Muhammad bin Nizam dan beberapa masyarakat yang lain, yaitu apa? dia cuma wajib apa membayar puasa di hari yang lain tanpa wajib apa membayar fidyah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang mewajibkan fidyah untuk orang di dalam masalah puasa itu ayatnya masuk. Karena ayat yang bicara masalah fidyah untuk orang yang berpuasa itu adalah ayat yang turun sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi apa? Ketika diwajibkannya puasa Asyura. Karena awal disyariatkannya diwajibkannya puasa adalah puasa Asyura. Ketika Pak Rasulullah tiba di Madinah, kemudian apa? Rasulullah SAW diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk puasa Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka ketika itu Allah Ta'ala memberikan pilihan. Barang siapa memilih puasa, maka itu lebih baik. Barang siapa memilih untuk membayar fitiah maka itu boleh. Menunjukkan apa? Ini kewajiban, tapi kewajiban yang sifatnya mukhayyar. Apakah dia memilih puasa atau membayar fitiah? Kemudian ayat ini dihapus dengan apa? Dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum terkait dengan syahrul Ramadan itu. Barang siapa dari kalian hadir di kampungnya pada bulan itu, maka maka dia wajib berpuasa. Maka ayat tadi itu masuk. Makanya banyak ulama, bukan sekedar ulama tadi, tapi banyak. Bahkan di kalangan salaf, mereka mengatakan tidak wajib membayar fitiah. Tapi yang lebih banyak lagi, mayoritas mengatakan dia wajib membayar fitiah di samping juga apa? Di samping dia juga berpuasa. Oh alam yang roji adalah dia cuma wajib bersuasa saja. Wallahu alam. itu untuk orang yang sakit yang tidak ada persembuh. Nah itu juga khilaf. Memang ini adalah khilaf yang berat masalah ini. Ada pun yang roji dari kalangan para ulama ini memang kata salah sendiri berselisih pendapat. Yang roji adalah kalau dia tidak sanggup berpuasa sama sekali, maka justru dia itu tidak dapat kewajiban apa-apa. Kenapa? Karena kewajiban itu dibebankan di atas apa? Di atas kudroh. Manakala dia tidak punya kudroh, maka dia tidak dibebani apa-apa. Sementara ayat yang bicara masalah fidyah itu sudah masuk. Jadi kesimpulannya adalah dia apa? Tidak tidak wajib untuk apa-apa. Dan ini yang dirosikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan untuk orang yang sehat dan hadir di negeri apa apa? Puasa. Berarti kalau dia sakit, maka dia tidak mendapatkan beban tadi. Allah Ta'ala alam. Makanya jelas di sana. Bagaimana pelakinan yang belakang yang belakang terjadi uh, eh, perempuan yang ingin misalnya uh, eh, berbuka atau perempuan yang mengandung berbuka baik itu dan berpuasa. Kalau dia sanggup untuk untuk membayar untuk berpuasa di hari yang lain hanya itu kewajiban dia. Tetapi <clears throat> ada pun masalah ya. justru untuk wanita yang yang hamil dan orang yang menyusui, banyak sekali ulama yang mengatakan dia tidak wajib membayar fidyah. Dia cuma wajib berpuasa kalau dia sanggup. Memang ini khilaf besar. Barang siapa milih ini, memang itu yang dohirnya kuat. Barang siapa milih itu, maka itu lebih selamat. Yaitu apa? Kalau dia milih untuk membayar fidyah. Itu lebih selamat daripada perselisihan. yang berpuasa dan membayar Iya, berpuasa dan sekali membayar fidyah. Tapi kalau jalur-jalur yang nampak jelas adalah apa? dia cuma wajib puasa, tidak membayar fitnya. Allahu Akbar. Puasanya ditunda, tunda, tunda. Sampai melewati satu tahun, itu satu. Hmm. Kalau dia menundanya sampai sebelum sampai apa itu sebelum masuk ke Ramadan berikutnya tapi pokoknya hampir semua pembahasan ini jelas karena memang dalilnya itu tidak jelas dalil yang memastikan dari Rasulullah demikian itu tidak jelas maka yang benar adalah apa baik dia menunda ataupun tidak menunda, maksudnya sampai penundaan itu melebihi satu tahun, melebihi Ramadan yang berikutnya, maka apa? Tetap kewajiban dia hanya satu puasa saja. Adapun yang dirasihkan oleh Syekh Jindra, Bas rahimahullah ta'ala, maka dia wajib membayar tambahan fikir, kalau dia menunda lagi. Cuma para ulama yang lain membantah, nggak ada dalil satupun yang mengatakan kalau melebihi satu Ramadan dia mendapatkan beban tambahan sebagai hukuman, Tidak ada dalil tentang itu. Bahkan semuanya masuk dalam firman Allah Ta'ala, Fattakullah masyarakat Yang ini tentang masalah itu dari kalangan para musisah itu. siapa Kenapa? Ah, masalah bayar fitiah, fitiah itu untuk amun miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ini khusus. Syekhul Islam mengatakan fitiah itu khusus untuk para fuqara. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan demikian dan juga karena Fidyah itu sebenarnya ya karena itu. Dan juga fidyah itu terkait dengan apa? Hampir sama dengan kafar Sementara kafar berupa itu am memberikan makanan itu adalah khusus untuk para sukor, bukan untuk apa itu asnaf yang samaniyah itu. Ini khusus untuk sukor orang masakin. Khusus untuk apa? Orang yang miskin saja. ataupun untuk berapa ukurannya, ini khilaf dan sama sekali tidak ada dalil ya memastikan itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dua mud, kalau Imam Malik mengatakan satu sok. Eh, kalau tidak salah mengatakan satu sok. Kalau tidak salah. Imam Syafi'i mengatakan cukup. Cukup dua mut. Ataupun para ulama yang lain mengatakan karena dalilnya tidak jelas, maka tidak wajib satu sok, tidak wajib satu mut, dua mut. Al-Muhim dia am. Selama istilahnya adalah itu am, memberikan makanan pokok, maka dia sudah masuk di dalam di dalam masalah pembahasan masalah fikih ya. Kalau kita tidak menjumpai orang miskin, Berarti apa? Disebutkan oleh para ulama yang lain, kita cari di tempat yang lain. Maksudnya kita kirimkan ke saudara kita yang barangkali di negeri lain, kita kirimkan uang kepada dia, kita minta tolong belikan eh, tolong belikan makanan pokok apa dan sebagainya untuk orang miskin di tempat sana. Jadi kita pindahkan ke saudara kita yang lain, di tempat yang lain. Ada perlu dimasak? Ataupun nah, ulama bilang tentang masalah ini, semuanya membolehkan. Silahkan memasak dan silahkan apa? Boleh juga dengan makanan mentah. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih baik kita jadikan dalam bentuk apa? Masak. Karena kasihan para fukara nanti harus beli minyak lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah yang semakin mudah untuk segera dikonsumsi. Itu lebih baik. Ini yang dirojikan oleh Syekh uh, Imam siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dua-duanya sah tetapi untuk kalau dimasak itu lebih baik. Yang utama itu menyebut dia makan di rumah. Itu bagus juga. Itu juga dibahas. Apakah kita jemput ataukah kita kirimkan? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tentunya kalau masalah menjemput lebih itu ya ada ada nilai lebih dari sisi uh, dan sebagainya bisa pura-pura dan sebagainya itu lebih baik tapi tidak tidak disyaratkan ya biasa itu bisa ada di zaman biasa hewan-hewan yang ada kafaroh atau ada fitiah mereka mengundang mereka menjemput para sulap. Nah, kalian bisa simbah-simbah dan lain-lain cerita-cerita. Masalah orang musyrik, musyrik dari Rasulullah, mereka percaya kepada, mereka yakin dengan Allah rububiyah. Iya. Tapi uluhiyah. Iya, secara umum adalah mengingkari tauhidul uluhiyah. Ini ini kalau kalau semua bisa mudah memahami, ini ada perbedaan ungkapan yang agak halus. Yaitu apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu uh, Imam Asan sunani Muhammad Ibnu Amir Asan sunani di dalam Fathirul Ittifaq, orang musyrikun mereka tidak mengingkari uluhiyah, Bahkan mereka meyakini Allah sebagai sembahan. Cuma yang diingkari adalah tauhidnya. Hmm. Tauhid uluhiyah itu yang diingkari. Mereka meyakini Allah memang berhak disembah, tapi yang lain juga berhak. Yang diingkari cuma kalau Allah sendirian yang disembahi yang mereka mengingkari. Yang lain boleh kata mereka. Jadi kita hati-hati di dalam menggunakan apa ungkapan itu. Orang musyrikun mereka tidak mengingkari tauhid uluhiyah, tapi ulu ya apa? tidak mengingkari uluhiyah, tapi tauhidnya yang diingkari. Mereka percaya Allah Ta'ala benar disembah, bahkan mereka juga menyembah Allah. Cuma apa? Tauhidnya ini yang diingkari. Bahwasanya satu-satunya itu adalah haknya Allah, satu-satunya itu yang mereka ingkari. Mereka meyakini yang lain juga boleh disembah. Nah, kalau cara itu nanti masuk ke dengan keadaan pada masa sekarang pun masih wujud dalam keadaan seperti itu nanti akan dibahas di sini karena memang Rasulullah sendiri sudah menyebutkan kesyirikan itu terus sampai hari kiamat ada. Makanya apa? Dengan hikmah dari Allah ini adalah jihad. Jihad para pewaris Rasulullah untuk apa? Untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk untuk menaikkan derajat mereka dan derajat orang yang berjihad itu sendiri. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Syifaul Alil. Hikmah kenapa Allah Taala menjadikan apa? Para nabi itu meninggal sementara iblis nggak mati-mati sampai hari kiamat masih punya anak dan sebagainya. Untuk apa? Pewaris para nabi itu mendapatkan pahala jihad. Jihad baik berupa apa? Berupa lisan, ataupun tulisan, ataupun berupa pedang dan sebagainya itu. Sesuai dengan tingkatannya. Jadi, kesimpulannya apa? Syirik itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Makanya Allah mengatakan apa itu? La taku musa'ah hatta tu'bada edul eh, khalafah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dulu khalafah disembah lagi nanti. Dulu khalafah yaitu Eh, patung yang di yang di suku Daus yang di Yaman nanti akan disembah lagi menunjukkan memang kesyirikan itu nggak habis Allahu a'lam Iya, muncul. Ya, iya, dia akan muncul, muncul secara besar. Ataupun kalau sekarang ada, tetap ada satu dua orang yang berbuat syirik. Bukan satu dua orang ya, <laughs> banyak banyak. banyak tugas kita untuk apa? Untuk menolong kaum muslimin, mengingatkan mereka dengan ditipu oleh setan. Belum, ada ini sudah tengok yang apa nih? Yang percaya eh, dengan Iya. Masih ramah. Iya, kasihan. Kasihan. Makanya dakwah, dakwah tauhid adalah rahmat. Bukan untuk merusak, tapi malah sebenarnya rahmat ya kaum muslimin selamat ada ada apa ada kawan juga apa namanya